Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum ihsanin ila yamdin amma ba'du min yasmi masyadaqo Sikifatil sahriyati annaha nafsun bihaqillahi azza wa jalla Fa'idhan nafsi sifatin ayakuna muqtarinan di sifati kamarin billahi azza wa jalla Wa sababun akharu fi adamun ikhtifai bin nafsi yang mujarodi Huwa ala nafsi yang mujarodi ala sakihi madhun akhiran yakunu li adamin qadiliyati Fa'idha kulta al-jidaru la yadlimu fa'jidaru jamadun la yaqbalu la dhulman wa adlan Falaysa fi qawlika al-jidaru la yadlimu abadan Liannahu jamadun la yaqbalu adlan wa la dhulman Wa zahar syaihu minha qawlu syairin Eh, syawahida syi'riyatan Syi'riyatan minha qawlu syairin قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردين murad syairi أن قبيلته قاملة ولهذا أقره وقال قبيلة وهذا تفسير تفسير تفسير وتحويل من شأن قبيلته يعني أنهم قاملون ليس فيهم ما يوجب منحهم ولا يريد أن يلحقهم بأهل العدالة والوفاء Nah, poin yang ketiga adalah uh, ungkapan tentang kebingungan yaitu lima dan mengapa penulis menyebutkan bahasanya semata-mata meniadakan sifat bukanlah sebuah pujian bukanlah sebuah kesempurnaan maka jawabannya yang pertama karena peniadaan itu adalah ada sesuatu yang tidak ada dan sesuatu yang tidak ada tidak ada badannya pujian Wal madah yang namanya pujian inama yakunu hanyalah ada pada sesuatu yang sempurna, sesuatu yang baik dan terpuji. Tidak pada sesuatu la fi nafsil mujarab tidak dalam semata-mata meniadakan sifat. Fanafsil mujarab maka semata-mata meniadakan sifat tidaklah memuat kesempurnaan tidak pula pujian. Dan Allah Subhanahu wa taala ahaku itu yang paling berhak untuk dipuji faidan maka jika demikian la yumta Allah tidaklah dipuji kecuali dengan kata-kata yang mengandung sifat kesempurnaan kemudian yang kedua telah kita ketahui dari keterangan yang lewat ketika kita membahas tentang sifat salbiyah bahasanya annaha bahasanya sifat Eh, salbiah sifat yang Allah tiadakan dari dirinya adalah sifat jelek sifat jelek untuk Allah azza wajal oleh karena itu maka meniadakan sifat dari Allah labuda haruslah bergandengan dengan menetapkan kesempurnaan bagi Allah azza wajal dan ada sebab yang lain kenapa kita tidak mencukupkan diri dengan semata-mata peniadaan yaitu bahasanya semata-mata peniadaan laisa fi madhun tidaklah mengandung pujian karena peniadaan sifat ahyanan terkadang dikarenakan karena satu benda itu memang tidak memungkinkan sejak awal memang tidak memungkinkan punya sifat tersebut contohnya jika ada mengatakan tembok itu tidak boleh maka tembok adalah benda mati yang tidak mungkin menerima sifat dolim ataupun sifat adil. Maka kalimat tembok tidak dolim bukalah pujian untuk tembok abadan sama sekali karena dia adalah benda mati yang tidak menerima sifat adil ataupun dolim. Dan Paulus menyebutkan dalil berupa syair di antaranya adalah perkataan penyair Kubailatun ada sebuah kabilah kecil yang tidak pernah melanggar bizimatin perjanjian tidak pula pernah menggolimi orang lain meskipun hanya seberat biji sawi maksud penyair anak kabilah atau bahasanya kabilahnya adalah kabilah yang hina adalah kabilah yang ternama. Oleh karena itu maka penyair merendahkan kabilahnya dengan mengatakan kubailatun. Maka di sini terdapat tasghir. Tasghir di sini maknanya adalah tahkir, merendahkan. Ya, terkadang tasrir fungsinya adalah tah, tahim menunjukkan belas kasihan ya bunaya ya. namun terkadang ejaan ah, bertahwin dan merendahkan martabat kabilahnya artinya mereka adalah orang-orang yang hina tidak ada pada mereka sesuatu yang mengharuskan pujian untuk mereka maka penulis banyak eh, maka penyair itu telah ingin untuk menyamakan kaumnya dengan orang-orang yang adil dan orang-orang yang memang memenuhi perjanjian. Kemudian kaidah yang e, keempat ini wahyu. sifatu madhin wa kamalin kullama kasurat kasurat wa tanawu'at dalalatuha zuhara min kamalil mausufi bima min kamalil mausufi biha ma huwa aktsara ma huwa aktsaru ma huwa aktsaru wa lihadza kana sifatu al-mahdiyatu allati akhbarallahu eh, allati akhbarallahu biha an nafsihi akthara bi katsirin min sifati salbiyati kama huwa ma'lumun. Nah, sifat sebut ia adalah sifat pujian dan sifat kesempurnaan, maka semakin banyak dan beragam dalat latuha makna pujian dan Eh, kesempurnaan yang menjadi sifat Allah maka akan doa semakin kelihatan betapa sempurnanya pemilik sifat mahuwa aksa satu hal yang kesempurnaan itu akan semakin banyak lagi Walihada oleh karena itu sifat subutiah yang Allah e, beritakan tentang dirinya lebih sangat lebih banyak daripada sifat salbiyah kama huwa ma'lum sebagaimana diketahui oleh siapa saja yang membaca Al-Qur'an maka sifat salbiyah di mana Allah mengatakan Allah itu tidak begini, tidak ini sedikit dan rata-rata global tidak ada yang semisal dengan Allah jarang yang detail ya, tidak e, tidur tidak ngantuk e, e, itu e, yang e, lebih banyak adalah kalimat-kalimat ya, umum <clears throat> lain dengan sifat subutiyah maka detail Allah punya sifat begini begitu ar nama ar yang mempunyai penyayang kemuliaan dan sebagainya maka maka di antara kaidah Al-Qur'an berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-ijmal fi nafyi wa tafsil fil isbat. Ya, di antara kaidah berkaitan dengan sifat Allah dalam Al-Qur'an adalah al-ijmal fi nafyi. Kalau sifat yang yang Allah tiadakan itu global tidak detail Tafsir uh, eh, fil isbat namun sifat-sifat pujian itu detail ada buat al Quran maka inilah metode Al-Quran berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang metode Al-Quran ini malah dibalik oleh sebagian ahli kalam di mana mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala malah e, at-tafsil fi nafsi e, wal ijmal fil isbat bukan e, ahli kalam itu malah dibalik Mu'tazilah yang lain maka mengatakan Allah itu tidak begini, Allah itu tidak begini, Allah itu tidak begini, Allah itu tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak eh, dia tidak zat yang esa, tidak ada sebutan baginya. Telah detail dalam nafyu, isbatnya cuma satu dua kata saja. Maka ini eh, secara nah, sekilas tanpa bicara lebih detail dikaji e, satu demi satu sudah kelihatan kalau menyimpang dari tarikatul Quran. Al-Quran eh, atafsil filisbah kalau menceritakan sifat yang Allah miliki maka detail ya, ada pun sifat yang Allah tiadakan dari dirinya maka cukup global sedikit saja dan itu pun dalam kalimat-kalimat umum. Nah, hmm. ada هذه القاعدة الرابعة تتضمن بيانا تتضمن تتضمن بيانا حال ورودها حال ورودها متعددة متعددة متعددة متنوعة أو منفردة فهذه الصفات الثبوتية كلما كلما كثرت كلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف فوق ما لو كانت الصفات منفردة منفردة فعلى سبيل المثال لو قلنا عمر بن الخطاب خليفة راشد عادل فقيه قوي شجاع فهذه الصفات تأتي تؤتي آه، تؤتي كمالا متعددا بتعدد هذه الأوصاف بخلاف ما لو قلت عمر بن الخطاب خليفة آه، يعرف الناس يعرف الناس أنه خليفة لكن آه، حينما تريد أن آه، تظهر أن تظهر مزايا أكثر أكثر ومتنوعة متنوعة لهذا الخليفة رضي الله عنه وأرضاه فإن آه، فإنك تزيد في الوصف وكذلك لو قلت في رجل من الناس فكر فكر قوي عرف الناس أنك وصفته وصفته وصفته بالقوة فإذا آه، انضاف فإذا انضاف إلى ذلك إلى ذلك قولك قولك إلى ذلك قولك ذكي حكيم آه، خلوق وفي وتنوعت آه، kamalu kam, uh, kamalatu tanawaat kamalatu hadzal mawsuf wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa ajalla fasifatu thubutiyatu li rabbi jalla wa ala aktsaru fi kathirin min sifati salbiyati wa qad yajma'u rabbu subhanahu wa ta'ala baina wasfain أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة والمتعمل والمتعمل والمتعمل والمتدبر القرآن يظهر له كمالات لرب كمالات كمالات للرب سبحانه وتعالى متعددة متعددة متعددة وهو سبحانه وتعالى فوق ما يصفه يصفه فوق ما يصفه الواصفون فقوله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما هذه الآية تضمنت آه، وصف الله بالمشيئة الكاملة ووصفه ووصفه ووصفه في الحكمة الكاملة wa wasfahu bil ilmil kamil fa zahara laka min hadza anna masyiatahu subhanahu wa ta'ala muqtarinatun muqtarinatan muqtarinatan ilmihi wa hikmatihi nah, yang keempat ini tatadoman isinya menjelaskan kesempurnaan sifat subutiah pada saat datangnya pada saat adanya dalam Al-Quran muta'adidatan mutanawiatan yang berbilang eh, dan variatif atau sendirian maka sifat-sifat dia semakin banyak dan beragam maka akan semakin kelihatan kesempurnaan pemilik sifat Fauqa lebih daripada seandainya sifat tersebut bersendirian Sebagai contoh misalnya Andai kita mengatakan Umar bin Khattab adalah seorang khalifah Rashid yang benar tindak tanduknya Adil yang adil Yang ahli fikih Yang kuat, yang berani, Maka Sifat subutiah yang semakin banyak ini Memberikan kesempurnaan yang semakin berbilang Dengan berbilangnya sifat-sifat tersebut Berbeda halnya seandainya kita atau anda cuma mengatakan Umar bin Khattab seorang khalifah. Ya, semua orang sudah tahu bahwa beliau khalifah. Akan tapi pada saat anda ingin menampakkan kelebihan mazaya, kelebihan Umar bin Khattab aktar lebih banyak dan lebih vari, uh, dan uh, lebih variatif untuk khalifah ini radhiyallahu anhu wa ardahu maka anda akan tazid memberikan tambahan untuk sifat beliau demikianlah seandainya Anda berkata tentang seseorang yang bernama Bakrun, Anda katakan Bakrun adalah orang yang kuat. Maka manusia telah tahu kalau Anda menyatakan bahasanya sifat Bakr adalah kuat. Faidan dofa jika ditambahkan kepada sifat kuat tersebut, gakion cerdas, bijak, berakhlak mulia, tepat janjinya karena wa'ad maka semakin beragam kesempurnaan pemilik sifat Allah subhanahu wa ta'ala ala wa ajal ya, maka jika demikian makhluk maka lebih-lebih lagi Allah maka Allah lebih tinggi dan lebih mulia daripada seluruh makhluk maka sifat sebutia untuk Allah Jalla wa'ala jauh lebih banyak daripada sifat terdiyah dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua sifat atau lebih dalam satu ayat. Dan orang yang merenungkan dan merenungkan Al-Qur'an akan nampak baginya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang beragam. Dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari apa yang digambarkan oleh orang uh, memiliki sifat jauh lebih dari sifat yang di e, digambarkan disampaikan oleh orang-orang yang mensifati Allah. Allah Jalla wa ala berfirman dan tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Allah berkehendak sesungguhnya Allah dan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka dalam ayat ini manat isinya menyebutkan bahasanya di antara sifat Allah adalah memiliki kehendak yang sempurna dan di antara sifat Allah adalah memiliki kebijaksanaan yang sempurna dan di antara sifat Allah adalah memiliki ilmu yang sempurna. Maka akan nampaklah bagi anda dari hal ini bahasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu bergandeng dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Dia bukanlah kehendak ya e, semata-mata berkehendak e, tanpa mengandung maksud kenapa punya kehendak ini dan itu namun satu satu kalimat yang sering disampaikan oleh Syekh Muslimin di uh, tafsir surat Al-Baqarah adalah ya, masyiatullah mas'ulatun bil hikmah. Ya, Pastinya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu bergandeng dengan hikmah. Allah tidak pernah berkehendak semata-mata berkehendak sebagaimana manusia karena semua kehendak yang Allah kehendaki ada maksud tertentu di balik kehendak tersebut. Jadi, Falam tuzkar ghaliban qawlihi Nah, ada sifat salbiyah maka tidaklah disebutkan ghaliban biasanya kecuali dalam kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama untuk menjelaskan eh, betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan yang umum Jadi Allah secara umum memiliki sifat yang sempurna. Bagaimana Allah firmankan, tidak ada satupun makhluk yang misal dengan Allah. Walam yakulahu kufuan ahad, tidak ada satupun yang sekufu sebanding dengan Allah. Yang kedua adalah meniadakan, mengingkari, membantah klaim yang disampaikan oleh orang-orang yang pun berdusta berkaitan fi tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Mereka mengklaim Bahasanya Allah memiliki anak Maka Allah bantah Dengan Allah menyebutkan sifat talbiyah Wa ma bagi li rahmani ayat walada Tidak sepatutnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak Tidak sepatutnya di sini Maknanya adalah tidak mungkin Mustahil Haram Kemudian yang ketiga adalah mencegah salah paham Naksin uh, adalah bentuk antisipasi tindakan preventif agar tidak ada orang yang salah paham mengira adanya kekurangan pada sifat sempurna Allah. Fima ta'ala berkaitan dengan satu perkara tertentu. Ya, semacam firman Allah dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi uh, wa ma bainahuma dan apa yang diantara keduanya la'ibin main-main dan juga kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya selama enam hari wa mamat dalam luhur dan kami juga mengalami capek maka boleh jadi orang mengatakan wah buat langit dan bumi satu hal proyek sangat-sangat besar maka boleh jadi ada terlintas pada benar sebagian orang boleh jadi Allah capek kemudian orang-orang Yahudi mengatakan Allah capek kemudian beristirahat di hari Sabtu e, maka Allah katakan wa mamat mana miluhu belas umum kamali rofi jalla wa ala wa ada min adilati falam yakun lahu kufuwan ahad ayla ahada bapa au yukafi uhu Nabiul Madawi, Nabiul Salibuna, Panasora, Panas, al-Masih bin Zahi wal al-Uzair bin Zahi wa qalat Musyrikatul Arabi al-Malaikatu banatu Zahi wa salatu kulluha mutafiqatun ala da'wal malati lillahi azza wa jalla kaliban Pada Qarras telah menegaskan bahasa sifat subutiyah milik Allah Azza wa Jal itu jauh lebih banyak daripada sifat salbiyah. Wa ulima dan telah diketahui dari penjelasan beliau rahimallah sedikitnya sifat salbiyah dia membuat kesimpulan anak yang sifat asalbiyah bahasanya peniadaan sifat itu biasanya hanya terjadi dalam tiga keadaan ingin menjelaskan betapa Allah adalah zat yang sempurna dengan kesempurnaan yang tidak ada satupun makhluk yang bisa menyainginya. Di antara dalilnya dan di antara contohnya orang yang punya hubungan ahad artinya tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala sebanding dalam nama, sifat ataupun perbuatannya. Allah adalah zat yang maha kaya subhanahu wa taala la syarikalah tidak ada sekutu baginya. Kemudian yang kedua dalam menolak dan mengingkari klaim yang dibuat oleh orang-orang yang dusta tentang Allah. Maka orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih itu anak Allah, Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang-orang musik Arab mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Maka tiga kelompok ini semuanya sepakat mengklaim adanya anak bagi Allah kadiban wazura ini adalah kedustaan dan kebohongan dan kepalsuan, iftiraan dan kebohongan atas nama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana maka dengan apakah Arab Jalla wa'ala membantah mereka dengan Allah firmankan anta awli rahmani walada yang ma yanbaghi rahmani takhidha walada. Demikian juga semisal, semisal firman Allah lam yalid wa yulad Allah tidaklah melahirkan dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dilahirkan ahwana lahwa nah, Diatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam Allah berfirman hadis qudsi e, eh, keturunan Adam itu manusia berdusta tentangku. Walam yakun lahu padahal tidak demikian. E, dan manusia mencaci maki aku padahal tidaklah demikian. Adapun kebohongan manusia tentang diriku adalah ucapan manusia. Bahasanya Allah tidak akan mengembalikanku sebagaimana menciptakanku, mengingkari ba'ts mengingkari hari berbangkit. Maka Allah katakan walaisa awalal khalqi uh, bi ahwana alayya min i'adatihi. Tidaklah penciptaan pertama kali itu e, lebih mudah bagiku daripada mengembalikannya sama mudahnya. Maka jika Allah mudah saja bagi Allah untuk menciptakan manusia pada awalnya, maka sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan penciptaan manusia saat hari berbangkit. Ada pencaci maki manusia padaku adalah ucapan manusia Allah memiliki anak Ada aku adalah zat yang esa as yang semua makhluk berhajat pada diriku aku tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak ada satupun makhluk yang sekufu sebanding dan semisal denganku ya, diatkan oleh Bukhari, bisa Bukhari di kitab tafsir ketika menafsirkan surat Al-Ikhlas. Allahu ahad. Kemudian uh, kondisi yang ketiga adalah ya, tindakan preventif ya, meniadakan salah paham yang mungkin ada pada benak sebagian orang mengira adanya adanya kekurangan pada sifat sempurna Allah diambil amrin umur ya, terkait dalam suatu perkara tertentu misalnya pencipta langit dan bumi maka boleh jadi e, eh, tawahama ahadun ada seseorang yang beranggapan bahwasanya Allah e, tidaklah menciptakan langit dan bumi karena satu tujuan atau dia mengira misalnya Allah taala wa taqaddasa amma yaqulu maha tinggi dan maha suci dari apa yang dia katakan tentang fi haqqihi az yang diucapkan oleh orang zalim tentang Allah atau uh, atau dia mengira bahasanya Allah arada hanya menginginkan min hada dan penciptaan langit dan bumi Allah wa main-main saja wa ila jika tidak karena main-main lalu kenapa Allah menciptakan langit dan bumi uh, maka untuk saya fayaqra sema'hu maka Allah Subhanahu wa taala mengetok keras pendengaran manusia pendengaran orang-orang yang punya anggapan demikian dengan ayat ini yang merupakan bantahan Allah wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan berbagai makhluk di antara keduanya cuma sekedar main-main ya, jadi bahwa alimaha man alimaha alimaha man alimaha wa jahilaha jahilaha wa jahilaha man jahilaha دفع ما دفع ما يتوفى Sa'abi isbat isbat kamali qudratihi wa azamatihi bahwa maka Allah khalaqaha menciptakan langit dan bumi karena satu hikmah bukan abasan main-main walalahwan tidak pula hiburan sekedar hiburan, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah membutuhkan semua yang ada di al-qaun alam semesta jagat raya ini. Allah tidak membutuhkan langit, tidak membutuhkan bumi, tidak membutuhkan ars, tidak membutuhkan malaikat, tidak membutuhkan manusia, jin dan hewan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Akan tapi Allah menciptakan uh, makhluk ciptaannya karena satu hikmah alimaha man alimaha jahilaha man jahilaha itu terjemahnya ada yang tahu dan ada yang tidak tahu hikmah tersebut demikian juga dalam firman Allah dan sungguh kami menciptakan air dan bumi dan apa yang ada di atas keduanya dalam enam hari dan tidaklah kami merasakan capek adalah kata-kata wa mamasana min adalah bantahan terhadap atau tindakan preventif terhadap salah paham sebagian orang yang salah paham yang mengira bahasanya Allah tertimpa capek min khalqa setelah capek menciptakan langit dan bumi dan kaidah dalam sifat salbiah lah, Semua sifat salbiah mengandung Diduha e, kamal Diduhu mengandung sifat sempurna yang merupakan kebalikannya maka jika Allah tidak capek kama tata doman eh, setelah Allah mengatakan bahwa masana min luhuk maka ayat ini tata doman mengandung sifat mengandung isbat menetapkan bahasanya Allah punya sifat sempurna yaitu punya kesempurnaan memiliki kekuasaan yang sempurna kekuatan yang sempurna dan keagungan yang sempurna sehingga dia sedikit pun tidak capek maka dalam sifat salbiah itu terkandung sifat subutiah ini kaidah dalam masalah sifat e, salbiah ketika Allah e, menyatakan Allah tidak capek maka maknanya lah bahkan dia adalah zat yang memiliki kekuatan yang sempurna memiliki keagungan yang sempurna sehingga sedikit pun tidak merasa capek demikian sallallahu alaihi wasallam والصلاة والسلام رجعنا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا